tiada jarak bagimu wa huwa ma'akum aina makuntum. dimanapun kami berada engkau pasti mengetahui keadaan kami engkau pasti menggenggam lahir batin kami tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izinmu tidak ada kebaikan sekecil apapun yang bisa terwujud kecuali dengan karuniamu jadikan pertemuan ini pertemuan yang kau sukai ya Allah Betapapun jarak memisahkan kami Tapi engkau lah yang kuasa melekatkan hati kami Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Saudaraku sekalian Jamaah Kali ini jarak masih memisahkan kita Insya Allah Dengan pertolongan Allah Mudah-mudahan kita tetap dekat karena yang membuat jauh itu bukan jarak, tapi hatinya. Kita tahu bahwa dengan Rasulullah jarak kita sudah 1400 tahun lebih dan ribuan kilometer. Tapi Rasul ada di hati kita kan memang beliau tulus di dalam menginginkan kebaikan bagi kita dan Allah pun membuat kita merasakannya. Orang yang bertengkar walaupun dekat mereka saling berteriak, saling melotot. Karena apa? Karena hatinya jauh. Walaupun fisiknya dekat, tapi kalau di jauh tidak ada artinya jarak. <clears throat> Rekan-rekan sekalian, insya Allah akan dibagi dua session. Yang pertama dengan AA sampai jam 8 dan selebihnya Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Semoga menjadi jalan ilmu bagi kita. Rekan-rekan, ada hal yang penting sekali kita pahami dalam asma atau asyakur yaitu Allah maha membalas kebaikan maha mensyukuri kebaikan hambanya seperti halnya kalau kita lihat bagaimana sapi atau gajah begitu besar hanya dengan makan rumput yang sedikit tetapi badan menjadi kokoh besar pohon menjulang tinggi hanya dengan air yang sedikit saja tetapi bisa menjulang kokoh rindang demikianlah Allah menjadikan perumpamaan ini sekecil apapun amal jikalau dilakukan dengan tulus Allah sangat mensyukuri hambanya beramal mungkin kita pernah dengar bagaimana seorang yang bertobat bagaimana orang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir lalu mencari sana sini tidak ketemu dan akhirnya pasrah berbaring di sebuah pohon rindang kecil dan menunggu saat kematian tapi tiba-tiba datang kendaraannya serta merta dia berteriak saking gembiranya ya Allah aku Tuhanmu engkau hambaku ini kegembiraan yang luar biasa sampai mengucapkan perkataan yang sangat fatal. Tapi perumpamaan ini datangnya juga dari Allah dan Allah lebih gembira melihat orang yang taubat dibanding kegembiraan orang yang sampai salah ucap tersebut. Jadi ada amal yang kecil sedikit tetapi bisa menyelamatkan. Contohnya seperti yang disabdakan Rasulullah yaitu tentang orang yang berbicara. Ada orang yang bicara dianggap sebiasa saja tentu kebenaran. Tidak dianggap sesuatu yang dahsyat tapi Allah ridho dan perkataan itulah yang menyampaikannya menjadi ahli surga amal jariah seperti yang seperti yang wakaf masjid sekali saja tetapi setiap ada yang sholat mengalir terus pahalanya siang malam sampai kita meninggal kubur kita akan dipenuhi dengan pahala wakaf amal jariah kita kita sedekah Quran setiap Quran dibaca mengalir terus ganjarannya jadi ada hal yang kelihatannya sederhana tetapi bisa betul-betul Allah tuh maha mensyukuri baik yang tobat maupun amal-amal lainnya dalam surat At-Takabun ayat 17 A'udzubillahi minasyaitonirrajim in tukhridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun alim jikalau kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya Allah akan melipat gandakan wa yaghfir lakum dan mengampuni kamu wallahu syakurun alim dan Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun jadi kalau kita mau menafkahkan sesuatu di jalan Allah padahal yang kita nafkahkan juga rezeki milik Allah titipan Allah padahal adanya jalan kita menafkahkan juga Allah yang mengatur. Seperti ini kotak infak lewat di depan kita, itu kan Allah yang mengatur. Kalau Allah tidak menghendaki, lewatlah dia di belakang kita dan kita tidak punya kesempatan beramal. Rugi. Allah sudah memberikan uangnya untuk beramal. Allah memberikan kotak infaknya lewat di sekitar kita untuk beramal. Dan ini merupakan karunia dan sesudah itu Allah memberikan pahalanya untuk kita lalu Allah juga memberikan wayakfir lakum ampunan jadi eh, sudahlah kita melupakan saja keinginan dilihat orang di dipuji orang, dihargai orang karena tidak ada apa-apanya. Mendingan kita sibuk saja dengan keyakinan Allah maha mensyukuri kebaikan sekecil apapun ya in bidullah korban hasana yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim di dalam surat al-baqarah ayat 158 wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim dan barang siapa yang melakukan kebajikan dengan rela hati tulus ikhlas in Fa innallaha syakirun alim dan Allah Maha mensyukuri kebaikan itu lagi Maha mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak usah ragu dengan keperluan-keperluan kita, masa depan kita. La insyakartum la ati dan nakum. Allah sudah tahu persis ya, terbaik untuk kita, tempat pekerjaan terbaik, jodoh terbaik, uh, ilmu terbaik, eh, karir terbaik. Hmm. Yang Allah sudah tahu persis. Asal kita bisa syukur, syukur, Allah lebih mensyukuri lagi. Kita mendekat sejengkal, Allah sedepak. Kita mendekat sedepak, Allah sedepak kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari membunuh kita. Jadi yang paling penting sekarang adalah kesungguhan. Kesungguhan hati ini tulus karena Allah kesungguhan agar amal ini benar di jalan Allah. Eh sungguh-sungguh dijaga agar amalnya tulus. Lillahi ta'ala bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji, bukan ingin dihargai, bukan ingin dikagumi, tapi benar-benar lillahi ta'ala dan benar-benar sungguh-sungguh di jalan Allah selebihnya Allah akan mengatur kening ini ya kita punya kening banyak dipakai sujud yang enak, yang lama itu rasanya beda. Allah tahu kita sedang bersujud, Allah tahu kita sedang berusaha uh, mendekatinya, Allah tahu persis, tahu persis. Dan nanti Allah berikan enaknya sujud, rindunya ingin sujud. Mulut misalkan kita sering berzikir, Allah tahu persis kita ilmunya sedikit. Allah tahu hati kita ketika kita zikir juga tidak begitu ingat kepadanya dan Allah tahu persis nih bahwa kita tuh sangat uh, kualitasnya rendah dalam sedikit. Tapi Allah juga maha tahu bahwa kita tuh sungguh-sungguh nih seperti mau datang ke sini ngongkos uh, jalanan jauh capek lapar ini kan semua Allah tahu dan Allah tahu nih hambanya bersungguh-sungguh boleh jadi hanya beberapa patah kata tapi Allah berikan pemahamannya lebih lebar lebih dalam lebih membuka lebih berubah ongkos ke sini juga nanti diganti oleh Allah. Capeknya digugurkan dosa. Luar biasa, luar biasa. Yang zikir-zikir hanya di mulut lama-lama oleh Allah dibuat ke dalam hatinya. Jadi masuk sholat. Kita memang tidak khusus sholat. Tapi kita berusaha terus. Dan Allah tahu kita berusaha sholat khusus lama-lama kerasa enaknya sholat atau membaca Quran. Allah tahu misalkan masih belepotan, tapi kita terus berusaha belajar membaca dibuat lancar, dibuat enak baca Quran, dibuat nagih Quran pengen dibaca terus, pengen dengar Quran yang tadinya punya handphone pengen download Al-Quran, mau tidur pengen ditemani Quran terus oleh Allah di, di sepertinya digait, jadu Walladzina jahadu fina nahum subulana dan orang yang bersungguh-sungguh maka Allah lebih tunggu sungguh lagi menuntun jalannya oleh karena itu saudaraku sekalian jangan pernah kita menyia-nyiakan ya kita tidak akan selamat mengandalkan hebatnya amal kita tetapi kesungguhan menjaga keikhlasan kesungguhan untuk tidak terpengaruh oleh apapun tapi istiqomah ini ada sebuah kejadian menarik. Jadi ada dua orang pergi ke toko, lalu yang jaga tokonya itu memang sedang banyak masalah sehingga bete. Yang pertama melihat e, tidak sopan ini langsung berang. Kok kamu dagang tidak sopan amat? Ketus dibalas ketus, kemudian e, ya menjadi tidak enak suasana. Lalu pulang dalam keadaan tidak nyaman. Tetapi pembeli yang kedua pedagangnya ketus, tidak sopan. Beliau tetap sopan, tetap santun, tetap ramah, tetap baik. Lalu yang pertama bertanya, kenapa kok bapak baik aja padahal pedagangnya kurang ajar seperti itu? Oh, kalau saya sederhana, bahwa saya tidak mau perilaku saya itu disetir oleh perbuatan orang. Saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik dan itu dalam kendali saya syariat. Kalau toh orang itu berbuat buruk, akhlaknya buruk, ya sudah itu dia saja untuk dia. Tidak boleh perilaku saya disetir oleh keburukan dia sehingga saya berperangai buruk, berkata buruk, berpikir buruk, berhati busuk. Saya rugi karena yang akan kembali kepada saya bukan perbuatan dia melainkan perbuatan saya sendiri jadi dia mau tidak baik tidak apa-apa saya mau baik saja kalau dia baik maka saya akan lebih baik lagi itulah yang disebut ikhtan kalau orang bersikap buruk kita tetap bersikap baik kalau dia bersikap baik kita bersikap jauh lebih baik lillahi ta'ala sebagai syukur nah sahabatku sekalian Kesimpulan, jangan ragu-ragu. Sekecil apapun kesempatan beramal, lakukan. Dan lakukan dengan tulus serta benar. Jangan risaukan orang lihat atau tidak. Jangan risaukan orang menghargai atau tidak, membalas atau tidak. Tidak ada urutan. Urutan kita cuma satu. Allah ridho kepada kita. Cukup. Asal Allah sudah ridho, sudah cukup perkara rezeki, tetek bengek dan sebagainya tidak akan meleset, tidak akan tertukar dan akan datang jauh, jauh, jauh melampaui apa yang kita duga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan manakah yang akan engkau dustakan? Pertemuan ini karunia Allah. Tidak ada pertemuan ini kalau bukan karunia Allah. Tempat ini dibangun oleh Allah, kita dipehatkan oleh Allah, ongkos diadakan oleh Allah, kendaraan dibuat nyaman, yang dingin diberi jaket, yang kehujanan diberi tempat berteduh, joknya dibuat empuk, Patat kita juga bisa duduk dengan enak. Sampai ke sini diberikan air wudhu yang sejuk, tempat sholat ada sound system terdengar, telinga kita bisa mendengar, mata bisa melihat, walaupun jarak kita jauh disiapkan satelitnya, diperlihatkan, dicukupi alatnya, listriknya, Oh subhanallah nikmat mana lagi akan dipisahkan. Semuanya nikmat Coba nanti kalau naik kendaraan Subhanallah dibuat enak Tidak goyang-goyang bisa mulus Ada handphone bisa mendengar suara Al-Quran Ada sound system Subhanallah Selamat menikmati uh, Hidup Melihat dan mensyukuri karunia Allah ini Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik teruslah minta kepada Allah supaya kita ditolong bisa ingat zikir terus kepada Allah bisa syukur terus kepada Allah dan menjadi hamba yang bisa beribadah dengan benar kepada Allah demikian bisa tersimak dengan baik sahabatku sekalian acungkan jempolnya kalau bisa ada alhamdulillah bisa melihat tuh yang pakai kopiah putih hitam coba senyum alhamdulillah ya terima kasih siapa yang bawa anak nih di samping ini kan alhamdulillah ah, dengar di eh, itu juga di ruangan darul ilmi penuh di sampingnya penuh lalu di belakangnya semuanya Allah yang menggerakkan tidak mungkin ada orang mau dengar ilmu kecuali Allah yang menggerakkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan maka Allah akan memberikan pemahaman kepada agama Insya Allah mudah-mudahan Ustadz Mulyati akan menjadi jalan ilmu dari Allah bagi kita. Jangan pandang siapa yang paling penting. Kita minta ke Allah yang paling dekat. Allah bisa menjadi jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Duha yang maha menatap semua karunia-Nya darimu. Golongkan kami menjadi orang yang benar-benar selalu bercimpu, bersyukur padamu. Engkau jadikan kami manusia, tidak menjadi binatang. Engkau takdirkan kami memiliki Islam, tidak menjadi kafirin. Engkau takdirkan kami memiliki iman Tidak menjadi munafikin Ya Allah Golongkan kami menjadi orang yang tiada henti-hentinya Mensyukuri nikmat yang tiada bertepi ini Jadikan sekecil apapun nikmat yang kau beri Mengguncang hati kami untuk selalu menatapmu Syukur padamu Yakin semua ini hanya darimu Jangan biarkan ya Allah kami menjadi manusia kufur. Nauzubillahiminzalik. Wahai Allah, sekecil apapun ilmu ini, pola yang meluaskan hikmah dan maknanya di hati kami. Sesederhana apapun ilmu yang disampaikan, pola pemberi hidayah, taufik. Hanya engkaulah yang menggenggam lahir batin kami, siang malam kami, dunia akhirat kami. Cukupkan hanya Engkau ya Allah yang menjadi tujuan kami, tumpuan harap dan cita-cita kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai jumpa insya Allah malam Jumat yang datang sudah hadir. Hari Ahad sudah kembali ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الجبار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Puji syukur hanya milik Allah Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Toladan hidup dan kehidupan kita Uswah dan kuduah kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari hati yang paling dalam saya berdoa semoga siapapun yang hadir di sini kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Semoga siapapun yang sedang punya masalah diberi jalan keluar oleh Allah. Yang sedang punya cicilan diberikan kemudahan untuk melunasi. Alhamdulillah sedikit yang amin berarti sedikit yang punya cicilan. Dan yang sedang menanti jodoh, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Ini lebih keras berarti banyak yang menanti jodoh. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian sahabat-sahabat Melanjutkan pembahasan Agim tentang asyakur Allah maha penerima syukur Inna Allah syakirun alim Sesungguhnya Allah maha penerima syukur dan maha mengetahui Ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Yang doa ini adalah juga diamalkan oleh para nabi, para ambia, para salafus soleh terdahulu. Doa ini boleh nanti dibuka di rumah atau bisa dihafalkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Ayatnya panjang tapi dari ayat itu bercerita tentang orang tua, jasa orang tua, Kemudian ada doa yang diajarkannya. Bunyi dari doa itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ada enam permohonan kita kepada Allah dari doa yang ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Permohonan yang pertama adalah Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati Amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku Ajari aku agar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Jadi poin pertama kita minta kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Seorang ahli syukur adalah seorang yang dia mampu menempatkan sesuatu dan mengingat kepada yang memberinya sering dicontohkan ahli syukur dia menempatkan sesuatu pada tempatnya dikatakan ahli syukur kalau kepala peci disimpan kepala eh kembali ya maksudnya peci disimpan di kepala tidak termasuk ahli syukur peci disimpan di kaki karena bukan tempatnya Tasharuful abdi menempatkan sesuatu seorang hamba pada tempatnya, itulah seorang yang ahli syukur. Seorang yang ahli syukur kata-katanya positif ketimbang kata-kata yang negatif. Dia selalu berbaik sangka ketimbang berburuk sangka. Lihat orang yang ahli syukur dengan ahli kufur beda kata-katanya juga. Seorang yang kurang bersyukur lihat bunga mawar, eh, sayang ya bunga mawar indah, tapi sayang tangkainya berduri. Dia lihat tangkai. Tapi seorang yang ahli syukur, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Dari pohon yang berduri, tangkainya berduri, bunganya indah warna-warni, bunga mawar menyejukkan hati. Coba ya. Seorang yang kurang bersyukur begitu dia buka pintu dan di depan pintunya pas ada kotoran kambing. Dia marah-marah. Siapa yang buang kotoran kambing di depan pintu saya? Dasar kambing tidak punya pikiran. Ya tidak ada kambing yang punya pikiran. Tapi orang yang ahli syukur begitu buka pintu di depan pintu ada kotoran kambing. Alhamdulillah. Siapa yang pagi-pagi sudah kirim kotoran kambing Pagi-pagi sudah mengirim pupuk kandang Kebetulan banyak bunga tanaman belum dipupuk Alhamdulillah gratis ada pupuk kandang Begitu Seorang yang kurang syukur Dia tutup pintu ah kejepit Jempol kejepit Dia akan marah marah kepada pintu, dia mencaci pintu dan menyalahkan kepada pintu. Tapi seorang yang alis syukur akan mengatakan alhamdulillah yang kejepit baru jempol berarti 19 jari lainnya masih utuh tangan masih ada mata masih lengkap hidung masih normal telinga masih normal alhamdulillah ahli syukur Doa itu akan diijabah Ternyata salah satu jalannya adalah kita bersyukur dulu kepada Allah Lihat surat Al-Fatihah yang selalu kita baca Surat Al-Fatihah itu surat doa Tetapi dari sekian ayat, tujuh ayat surat Al-Fatihah Diawali dengan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Minta bukan? memuji Allah, menyebut nama Allah, asma Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Muji Allah dulu Belum minta Ar-Rahmanir Rahim Menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Maliki yaumiddin Menyebut kekuasaan Allah Otoritas Allah yang menguasai seluruh hari Menguasai hari pembalasan Iyaka na'budu wa karena nasta'in Kepasrahan kita Hanya kepada engkau kami beribadah Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan Dalam sebuah hadis dalam tafsir disebutkan ketika seorang membaca Fatihah terjadi dialog dengan Allah. Ketika hamba tadi membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Maka Allah menjawab Hamidani Abdi Segala puji bagi Allah Rob pencipta alam Maka Allah menjawab Hamidani Abdi Sedang memuji kepadaku hambaku Malik yaumiddin Allah yang menguasai hari pembalasan Maka Allah menjawab Majidani abdi sedang mengagungkanku hambaku Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga Allah menjawab, ketika kita mengatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka Allah menjawab, Ana baini wa baini abdi wali abdi masalah antara hambaku setengah antara hambaku dan antara aku artinya Allah menunjukkan dekat Wali abdi masa'ala dan bagi hambaku aku akan beri apa yang dia minta. Barulah ayat berikutnya kita mohon Ihdinas mustaqim Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus Apa jalan yang lurus? Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdolin Lima ayat memuji Allah, mengagungkan Allah, menyebut otoritas Allah, baru dua ayat kita meminta kepada Allah. Berarti sebelum kita minta, maka puji dulu itu akan lebih baik dan Allah akan kabulkan. Kepada manusia saja logikanya, kepada manusia saja kan kita begitu ya. Ada Ustadz Puad, saya datang ke Ustadz Puad, Ustadz bajunya bagus ya pecinya bagus memuji dulu udah muji baru bilang saat ngomong-ngomong punya uang nggak saya mau pinjam uang kira-kira dikasih tidak Insya Allah dikasih kalau dia punya uang kenapa tanggung tanggung udah muji kasih aja tapi kalau kita datang-datang langsung minta set minta duit eh apa-apaan Mungkin begitu logikanya ya. Tapi memang Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Sebelum meminta ini kita puji Allah terlebih dahulu. Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Kekayaannya luar biasa, kerajaannya juga pasukannya tidak hanya dari kalangan manusia tapi bahkan pasukannya dari kalangan jin. Nabi Sulaiman yang kaya tidak ada riwayat Nabi Sulaiman minta kaya. Tidak ada doa Nabi Sulaiman minta kaya. Tapi ternyata apa doa Nabi Sulaiman? Kita bisa baca dalam surat An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Itu doanya. Wadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang diminta oleh Nabi Sulaiman ingin jadi ahli syukur dan digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian Allah cukupi dan beri kekayaan kepada Nabi Sulaiman. Apa yang diminta setelah diberi kekayaan, Sulaiman minta jadi ahli syukur. Rasul pun menjelaskan Ciri orang beriman adalah orang yang bersyukur. Al-imanu nisfani. Iman itu terbagi dua kata Rasulullah. Nisfu bis syukri wa nisfu bis sabri. Setengah iman itu ada pada syukur dan setengah iman itu ada pada sabar. Jadi orang beriman adalah dia yang memiliki dua ciri ini dia yang bersyukur tatkala nikmat bertabur dan dia bersabar tatkala ujian banyak menimpa. Dua kantong ini syukur dan sabar. Kalau syukur itu setengah dari iman dan setengahnya lagi ada pada sabar. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menjadi orang yang ahli syukur bahwa syukur inilah yang akan menjadi jalan kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah berikutnya. Dalilnya sudah jelas, sering kita dengar surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah la azidannakum niscaya aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kan tetapi jika kalian kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Itulah ahli syukur. Satu penggalan doa ini. Kemudian yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal an amta alayya. Yang kedua, yang pertama, kemudian yang kedua, wa ala walidayya. Dan ya Allah, Jadikan aku menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih dengan nikmatmu wa ala walidayah atas nikmat dari kedua orang tua. Bahwasanya kita harus juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita, bersyukur setelah kita bersyukur kepada Allah. Maaf sahabat-sahabatku, banyak kita berterima kasih begitu mendalam Berterima kasih begitu hebat ketika kita diberi sesuatu oleh teman kita, diberi sesuatu oleh orang lain. Tapi kadang kita lupa berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ketika ada teman yang memberikan sesuatu kepada kita, terima kasih, nuhun. Nuhunnya juga kita begitu dalam, nuhun. Tapi kepada orang tua kadang kita lupa berterima kasih. Padahal yang diberikan teman kita tidak seberapa dibanding yang diberikan orang tua kita. Kalau dia memberi pakaian, kita diberi baju oleh teman kita, terima kasih nuhun, begitu dalam terima kasih kita. Padahal berapa banyak pakaian yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita. Kita berterima kasih saat ada orang yang memberi uang kepada kita, nuhun. Padahal berapa banyak uang yang sudah dikorbankan oleh orang tua kita kepada kita. Sampai ada sebuah kisah Satu saat ada seorang anak Disuruh oleh ibunya nah Ibu mau ke pengajian hari ini Kamu Karena libur sekolah Hari ini kamu beresin tempat tidur Sapu halaman Cuci piring Cuci pakaian Dan bereskan juga dapur Dengan semangat dia melakukan itu Pagi dia nyapu Melantai bersihkan halaman, bersihkan tempat tidur, bereskan dapur, cuci piring, cuci pakaian. Jam 4 sore ibunya datang. Sebelum ibunya datang, dia menulis secari kertas. Bu, saya sudah melakukan tugas ibu. Untuk mencuci piring, ibu bayar 20 ribu. Menyapu lantai 15 ribu. Membersihkan halaman 25 ribu. Mencuci pakaian 25 ribu jumlah total 150 ribu bu bayar ya 150 ribu dia simpan di kamar ibunya begitu ibunya datang masuk ke kamar anak ini menunggu kata anak muda sekarang H2C harap-harap cemas wah dapat 150 ribu pikirannya begitu ibunya masuk ke kamar dia lihat secari kertas itu dia baca sambil tersenyum Kemudian ibunya pun menulis di bawah kertas itu. Begitu ibunya keluar, Bu, mana 150 ribu? Diberikanlah surat itu oleh ibunya dan dia baca. Nah, ibumu mengandungmu 9 bulan lamanya gratis untukmu. Dua tahun kau susui oleh oleh ibu kau disusui gratis untukmu. Engkau sekolah engkau memakai pakaian, engkau makan setiap hari gratis untukmu. Jumlah total itulah kasih sayang ibu kepadamu. Subhanallah. Nangis anak ini, Pak. Ternyata kasih sayang ibu tidak pernah bisa terbalas. Dan kita sering menuntut kepada orang tua Mungkin yang sekarang sudah jadi orang tua Dulu ketika kita jadi orang tua dan lupa kita untuk berterima kasih. Sebagai anak kita sering begitu. Padahal pengorbanan jasa orang tua tidak akan pernah terbalas. Harusnya terima kasih kita adalah kepada kedua orang tua kita setelah kita bersyukur kepada Allah. Wa ala walidayya dan nikmat yang melalui jalan kedua orang tua. Saya tidak sengaja tadi sore lihat televisi ada seorang anak yang berjalan 1800 kilo dia ikut mobil kontainer masuk ke dalam boxnya hanya untuk ketemu dengan ibunya karena ibunya di penjara di Guantanamo dia ikut ya dia orang Chili ikut sampai ke perbatasan Bolivia ingin ketemu ibunya Subhanallah saya bilang anak kecil mau jalan karena cinta sayang kepada ibunya ingin ketemu ibunya yang sedang di penjara sampai seluruh dunia melihat gitu ya disaksikan dan polisi pun membantu ingin mempertemukan anak ini dengan ibunya karena kegigihan seorang anak ingin ketemu dengan ibunya dia bukan seorang muslim dia tidak mengenal Islam Mestinya kita yang ada panduannya dari Rasulullah benar-benar menjadi orang yang pandai bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kenapa Rasulullah banyak meriwayatkan tentang bagaimana mestinya kita berbakti kepada orang tua? Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus paling kami hormati di dunia ini?" Maka jawaban Rasul, "Ummuka, ibumu." Sumaman ya Rasulullah. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Ibu, ibu, ibu. Baru abuka, bapak. Artinya, orang tua adalah orang yang paling harus kita syukuri, kita terima kasih. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Yang ketiga, doa yang kita minta dari doa ini adalah Ya Allah, golongkan kami, tambahkan kepadaku menjadi orang-orang yang beramal dengan amal yang Engkau ridhoi. Ah. karena banyak amal tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa demikian? Satu, karena tidak ikhlas. Karena amal itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal itu tidak ittiba. Tidak ittiba Rasul, tidak muwafaqatur Rasul, tidak cocok, tidak sesuai dengan contoh Rasul, tidak mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, tertolak. Itulah yang kita sering istilahkan dalam bahasa agama bid'ah. Ya, mendengar bid'ah sebagian alergi, Wah, suka ada membid'ahkan. Bid'ah itu biasa <laughs> ya, dalam ajaran agama kita. Sesuatu yang baru itu bid'ah. Khususnya dalam hal ibadah bid'ah. Kalau kita perilaku ibadah kita tidak sesuai yang dicontohkan Rasul, maka ibadah itu tertolak. Itulah yang tidak diridhoi. Maka kita ingin walaupun sederhana, walaupun sedikit, walaupun ibadah kita belum banyak, tapi kita ingin ibadah itu mendapatkan keridoan dari Allah. Wa an a'mala salihan tardahu. Berarti kalau kita minta kepada Allah amal yang diridoi, boleh jadi ada amal yang tidak diridoi dan itu mungkin saja banyak. Kita belum tahu hadir ke tempat ini Allah ridho atau tidak. Setiap kita berangkat hadir ke sini dengan niat kita masing-masing. Yang boleh jadi hadirnya sama, tapi niatnya belum tentu sama. Yang boleh jadi duduknya sama, tapi pahala di sisi Allah berbeda. Kenapa? Karena niat menentukan dari amal kita. Maka kita ingin amal ini diridoi. Wa an a'mala salihan tardohu, amal soleh yang kau Sering juga dibahas di sini ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Itu ya Rasul, yang perdagangannya rugi, yang dia jualan tidak untung." Bahkan banyak yang jualan selain tidak mendapatkan untung habis dengan modal-modalnya. Itu dianggapnya yang muflis. Tapi apa jawaban Rasul? Bukan. Orang muflis adalah orang yang amalnya banyak, amal solehnya banyak, ibadahnya banyak, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itulah orang-orang yang muflis, rugi. Nah kita tidak mau kategori ini Yang kita inginkan adalah Tardohu Allah Ridho dengan amal ibadah kita Ternyata Imam Ghazali menjadi seorang yang mulia dan ahli surga bukan dari amal yang besar, tapi Allah ridho dengan amal yang sederhana. Pada saat dia sedang menulis kitab, ada seekor lalat yang hinggap di tintanya, masuk di tintanya. Imam Ghazali kemudian angkat, dia bersihkan dan terbang lagi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah dimimpikan oleh seorang yang pada saat Umar bin Abdul Aziz sudah wafat. Dalam mimpinya dia bertemu dan Umar bin Abdul Aziz sedang berada di surga yang sangat nyaman. Wahai khalifah, engkau masuk surga begitu enak. Apakah aku bisa masuk surga? Apa jawaban khalifah? Ya, semua berpeluang. Tapi kan pantas kalau engkau masuk surga seorang khalifah, ahli ibadah, pemimpin yang adil. Pantas sekali. Tetapi khalifah menjawab, Bukan karena itu ternyata Allah ridho kepadaku Tapi yang membuat Allah ridho Adalah dulu Satu saat ada seorang anak yang sedang memainkan burung Jadi burung itu diterbangkan Diikat kakinya Sudah terbang tarik lagi Terbang tarik lagi Khalifah Umar lihat, waduh, kasihan burung. Ini anak tidak berperi keburungan. Itu ya udah terbang lepas tarik lagi oh kelepek-kelepek begitu sampai Khalifah Umar mendatangi nah lepaskan ya kasihan oh nggak mau anak-anak kecil gitu nggak mau enak aja kalau gitu bapak beli ya emang mau dibeli berapa sini bapak beli 100 dinar Wah, 100 dirham mungkin zaman sekarang berapa juta gitu ya. Oh iya iya iya, mau nih nih nih, dibeli langsung. Begitu dibeli, talinya dilepas dan kemudian burung itu dilepaskan. Ternyata perilaku itu, perbuatan itu Allah ridho. Itulah yang membuat dia nyaman mendapatkan pahala surga. Nah, jadi amar ridho ini yang kita cari. Jangan sampai amal banyak tapi tidak Allah ridhoi. Nah, kalau begitu saya lebih baik amal sedikit. Itu juga apalagi sudah sedikit tidak diridhoi gitu ya. Itu lebih bahaya. Karena juga kita tidak tahu mana yang Allah ridho atau tidak. Tugas kita adalah menyempurnakan. Ibadah kita benar, sempurna sesuai contoh Rasul dan ikhlas karena Allah, maka insya Allah itulah yang akan sampai kepada keridhaan Allah. Jadi amal harus kita kerjakan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian yang keempat, dan ya Allah, perbaikilah keturunanku. Jadi kita minta kepada Allah agar keturunan anak keturunan kita jauh lebih baik dari kita. Dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Lihat Nabi Ibrahim setiap doa, dia selalu menyisipkan doa-doanya itu kepada keturunannya. Pada saat Nabi Ibrahim akan pergi meninggalkan Mekah, doa yang disampaikan kepada Allah, dia minta Rabbana Rabbi inni askantu min durriyati biwadin goiri dijar'in. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan. Tetapi doa Ibrahim kemudian Ibrahim meminta kepada Allah, "Jadikanlah ya Allah diriku menjadi orang-orang yang mendirikan salat wa min durriyati dan juga jadikan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat disebutkan oleh Ibrahim Ibrahim ingin keluarganya dan juga keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan salat alhasil keluarga Ibrahim adalah seluruhnya para nabi keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat jalur Nabi Ishak lahirlah nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Ilyasa, Nabi Zakaria sampai kepada Nabi Isa. Dan dari keturunan jalan Nabi Ismail turunlah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata doa sekian abad yang lalu Nabi Ibrahim dia meminta anak keturunannya adalah mereka yang mendirikan salat, orang-orang yang saleh dan mendirikan salat. Berarti kalau kita menjadi orang soleh saat ini, kita jadi orang baik saat ini, insya Allah kita berusaha menjadi orang yang taat. Apakah menjamin anak kita jadi orang yang baik pula? Belum tentu. Kecuali kita minta kepada Allah, bahkan kita ingin orang tua sebagai orang tua anak kita jauh lebih baik dari kita. Sudah diberikan contoh oleh Allah dari keluarga yang soleh, Nabi Nuh alaihissalam lahir seorang anak kanan yang membangkang kepada Allah tidak mengikuti seruan bapaknya atau sebaliknya kita belum jadi orang tua yang baik kita belum bisa taat kepada Allah dengan benar ibadah kita belum banyak sholat kita belum bisa khusyuk beramal soleh belum sungguh-sungguh jangan putus asa Mudah-mudahan kita minta kepada Allah generasi kita jadi generasi yang baik anak keturunan kita jadi anak yang soleh dan soleha. Contohnya tadi dari seorang Azar, pembuat patung penyembah berhala, perilaku syirik, musyrik sekalipun, lahir seorang Ibrahim yang soleh, bahkan menjadi bapa dari para nabi. Maka pantas diajarkan kepada kita wa aslihli fi durriyati Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Jangan sampai anak keturunan kita lebih buruk dari kita. Punya anak buruk, punya anak perilakunya buruk akan menyengsarakan kita. Bahkan kelak seorang anak yang dia masuk neraka akan menyeret juga orang tuanya ke dalam neraka tatkala kita tidak bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Maka sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan, "Alimu sibyanakum Ajari anak-anak kalian fa innahu ya'isu fi zamani ghairu zamanikum karena mereka hidup pada zaman berbeda dengan zaman kalian. Bapak Ibu zaman kita mungkin tantangannya belum banyak. Pada maghrib hampir di tiap rumah terdengar pengajian. Zaman sekarang tantangannya begitu besar. Sedikit sekali yang pengajian. Sekarang pengajiannya sudah berubah menjadi tontonan sudah berubah menjadi apa sih pak tontonannya sepongbok ya kan sepongbok ayawe pagi sore sudah berubah menjadi satria baja hitam RX <laughs> dan sebagainya saya kurang hafal <laughs> maaf ya. ya pokoknya mengganti tontonannya dan sekarang hampir sulit setiap pada maghrib menemukan di rumah-rumah orang yang sedang tadarus Quran baca Quran dulu sambil jalan pulang dari masjid dengar di tiap rumah-rumah anak-anak sedang belajar ngaji Anak-anak sedang membaca doa khatmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran itu terdengar setelah pada maghrib karena mereka setelah melakukan pengajian di rumah-rumah. Nah kita harus kembalikan dan kita harus berniat bahkan minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki keturunan keturunan anak yatim menjadi yang baik. Kenapa kembali ke doa yang kedua tadi tidak akan pernah terbalas jasa baik orang tua kita kepada kita. Kalau hari ini kita menjadi orang yang baik, yang soleh, sudah pasti jasa mereka. Kalau hari ini antara kita ada yang menjadi orang yang sukses, jadi pejabat, punya jabatan tinggi, punya kedudukan terhormat, punya harta banyak, punya sawah luas, maka tidak lain kecuali karunia Allah diantarnya lewat jalan doa kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah menarik. Satu saat seorang anak sudah punya jabatan, dia jadi direktur sebuah perusahaan, hartanya banyak, uangnya melimpah. Ibunya dia pergikan umroh, dia bawa haji, dia apapun yang dimintanya diberi. Sampai kemudian dia datang pada satu malam di malam minggu kepada ibunya, "Bu, ibu mau apa lagi?" Umroh sudah, haji sudah, mau keliling Eropa, mau belanja ke Singapura, ayo saya antar, ibu tinggal bilang, saya bisa beri. Asalkan yang saya lakukan ini bisa membalas kebaikan ibu, maka ibu silakan bilang apa saja. Ibunya hanya terdiam dan mengatakan, nah kebaikan ibumu tidak akan bisa dibalas." "Bisa, Bu. Saya punya segalanya, saya punya jabatan, saya punya uang, saya punya kedudukan." Ibu tinggal bilang mau apa. Tidak bisa nak. Bisa. Sudahlah. Kalau kamu maksa. Malam minggu ini kamu tidur bersama ibu. Sebagaimana dulu ketika kamu masih kecil. Tidur bersama ibu. Kalau itu bisa membalas kebaikan ibu. Saya akan penuhi ibu. Sudah. Malam ini kamu jangan pulang. Tidur saja di sini. Tidurlah dia sekamar dengan ibunya sebagaimana ketika dia bayi waktu kecil dulu tidur dengan ibunya. Tengah malam ibunya bangun, dia lihat anak ini sedang tidur pulas. Jam 3 dia bangun, mau sholat tahajud, anaknya masih tidur mendengkur. Dia bangunkan anaknya. Nah, nah, bangun nak. Sudah jam 3, ayo tahajud. Dia masih tidur. Akhirnya ibu bawa segelas air dan ibunya siram anak ini. Begitu disiram, bangun anak ini dan bangun dalam keadaan marah. Ibu, ibu apa-apaan? Kalau membangunkan saya kan bisa baik-baik, kenapa saya harus disiram? Kalau begini, muka saya basah, kasur basah, bantal basah. Kenapa sih bu? Ibunya menjawab dengan senyuman. Itulah nak, memang kebaikan ibu tidak akan bisa terbalas. Maksud ibu apa? Kamu baru semalam saja ibu bangunkan, sudah marah-marah seperti ini. Ibumu bertahun-tahun lamanya mengurusmu ketika bayi Tidak pernah marah Setiap malam ibu harus terbangun menggantikan popokmu Karena kamu malam-malam mengencingi tubuh ibu Ibu malam-malam ganti popokmu Ganti pakaianmu, ganti celana dan bajumu Karena kamu buang kotoran di depan ibu Tapi ibu tidak pernah marah Bahkan saat mengganti pakaianmu mengalir doa dari ibumu. Ya Allah jadikan kelak anakku ini anak yang sukses. Jadikan dia anak yang soleh. Jadikan dia anak yang berhasil. Subhanallah. Jadinya seorang jabatan anak itu ternyata doa dari ibu sekian puluh tahun yang lalu pada saat anak itu masih bayi. Sampai anak itu merenung dan minta maaf kepada ibunya. Benar bu memang tidak akan bisa terbalas kebaikan ibu. Itulah pula yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat seorang sahabat datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah, Kini ibuku sudah lemah tidak berdaya dan aku mengurus ibuku yang sedang lemah tidak berdaya sebagaimana aku mengurus aku diurus oleh ibuku dulu ketika aku bayi. Kemana pergi ibuku aku gendong makanannya ibuku itu aku suapin sampai tidur pun aku yang mengantar sampai ibu tidur ke tempat tidur sudahkah kebaikanku itu membalas kebaikan ibuku apa jawaban Umar tidak wahai sahabatku kenapa tidak bukankah aku mengurus ibuku saat ini sama seperti dulu aku mengurus seperti dulu ibuku mengurusku ketika aku masih kecil tidak berdaya Umar kemudian menjawab tidak sama Karena dulu ketika ibumu mengurus engkau saat kecil tidak berdaya. Mengalir doa-doa dari ibumu kepadamu. Ya Allah, panjangkan usia anakku, sehatkan usia anakku. Mudahkan urusannya. Setiap mengurus maka dengan doanya mengalir. Ketika saat engkau sakit ibumu rela tidak tidur semalaman dan berdoa, "Ya Allah, sehatkan anakku, sembuhkan sakitnya, panjangkan usianya." Begitu. Tetapi pada saat ibumu sakit tidak berdaya, tidak sedikit orang paling baik dia mengatakan, "Ya Allah, berikan terbaik kepada ibuku." Tidak sedikit bahkan anak-anak yang berdoa, "Ya Allah, segerakanlah usia ibuku." Karena mereka menunggu warisan, menanti tambahan menanti harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka sekali lagi, marilah kita jadi orang yang pandai berterima kasih berbakti kepada orang tua. Pantas Rasul menyebutkan bahkan satu di antara ciri kiamat ketika ditanya oleh malaikat, Mata sa'ah ya Rasul Kapan terjadi kiamat Rasul menjawab mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il Orang yang ditanya tidak orang yang bertanya pun tidak akan tahu, apalagi yang ditanya kapan kiamat terjadi. Pak Ahbirni, kalau gitu tanyakan berikan kepadaku an amaratiha tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya. Rasul menjawab satu di antaranya adalah antalidal ammatu rabbataha. Ketika seorang ibu sudah melahirkan majikannya. Maksudnya bagaimana? Ketika satu waktu saat Kiamat itu terjadi di antaranya banyak orang tua yang sudah dijadikan pembantu oleh anak-anaknya. Anak-anak sudah menjadi tuan bagi orang tuanya. Itulah yang sering kita dengar istilah kalau orang tua kaya anak jadi raja, kalau anak kaya orang tua jadi pembantu. Kembali ke doa ini, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Poin yang keempat dari doa ini, wa li fi dzurriyyati dan ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Inni tubtu ilaika. Yang kelima, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Kita bertobat kepada Allah kalau selama ini kita kurang syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bertobat kepada Allah. Kalau selama ini kita kurang berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kita bertobat kepada Allah. Kalau selama ini kita beramal tidak dengan amal yang Allah ridhoi. Dan kita juga bertobat. Andai kata kita kurang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Yang lebih baik dari kita. Kalau kita belum bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini itu betul ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Tadi Agi menyampaikan sebuah hadis. Betapa orang tobat itu Allah sangat suka dan Allah ridhoi. Bahkan disebutkan tadi ya yang keceletot saja sampai keceletot saking senangnya aku Tuhanmu engkau hambaku sampai keceletot begitu saking senangnya seorang yang kehilangan unta dan menemukan untanya dan ternyata Allah lebih senang dari kehilangan unta tadi dari orang yang kehilangan unta tadi berarti kalau kita pandai bertobat kita bertobat kepada Allah maka insya Allah kita termasuk kepada orang-orang yang akan mendapatkan nikmat-nikmat Allah berikutnya bahkan maha adilnya Allah maha baiknya Allah kepada kita kalau kita bertobat Ternyata taubat Allah itu mendahului dari ampunannya. Taubat ampunan Allah mendahului dari taubat seorang hamba. Kalau kita akan berbuat kebaikan, kita baru niat sudah dicatat kebaikan. Kebaikan itu dilakukan dapat dua kebaikan dari niat berbuat baik dan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Berbeda kalau kita berbuat buruk, kita berbuat keburukan, baru niat Allah tidak catat sebagai keburukan. Tunggu, mudah-mudahan niatnya nggak jadi. Eh, jadi juga berbuat keburukan, dicatat sebagai keburukan dan satu keburukan saja. Tetapi ternyata belum dicatat saat itu. Allah tunggu sampai tiga hari. Tobat nggak nih? Hari pertama tidak tobat. Kedua, tobat. Ketiga, tidak tobat juga. Baru dicatat. Allah tunggu tuh. Berarti kalau kita berbuat keburukan, segera tobat istighfar. Belum tiga hari, kita insya Allah diampuni oleh Allah. Coba maha lapangnya Allah, maha rahmannya Allah, maha baiknya Allah. Berbuat kebaikan dua kali lipat, berbuat keburukan sekali lipat pun belum dicatat tapi ditunggu kapan hamba itu bertobat Nabi Musa adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Dalam Quran disebutkan wa kalamullahu Musa taklima dan Nabi Musa berdialog dengan langsung dengan Allah dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ini kisah orang yang tobat. Satu saat Nabi Musa kemudian berdoa karena sudah lama paceklik tidak turun hujan. Kemarau yang lama. Kemudian Nabi Musa mengajak umatnya berdoa kepada Allah. Selepas doa, hujan tidak turun. Sampai kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa hujan tidak turun juga?" Padahal biasanya tahun-tahun yang lalu ketika berdoa, selesai berdoa hujan kau turunkan. Kenapa hari ini kok tidak turun hujan? Maka Allah menjawab, "Wahai Musa, di antara jemaahmu, di antara umatmu itu pada orang yang sudah berbuat dosa 40 tahun lamanya. Nabi Musa tahu, oh ternyata ini yang menjadi penghambat kenapa doa kita tidak dikabul. Nabi Musa berdiri. Hadirin sekalian, para jamaah umatku, siapa di antara kalian yang sudah berbuat dosa 40 tahun lamanya, keluar dari barisan ini. Dan ternyata tidak ada yang keluar. Sampai kemudian Nabi Musa melanjutkan doanya. Doa lagi. Pada saat Nabi Musa berdoa, terus meminta kepada Allah, ada seorang yang merasa dirinya sudah berbuat dosa. Dan dia mengatakan, ah, jangan-jangan saya yang dimaksud oleh Allah berbuat dosa 40 tahun itu. Dia secara diam-diam menyelinap, dia pergi keluar barisan, dia menyendiri dan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, demi segala kemurahanmu, keagunganmu, Engkau pun maha tahu, akulah orang yang berbuat dosa 40 tahun ini ya Allah. Ampuni ya Allah dan turunkan hujan untuk penduduk negeri ini. Selepas orang itu tersungkur, maka kemudian langit gelap. Kemudian hujan lebat turun ke negeri itu. Tapi Musa kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Kenapa sudah turun hujan padahal aku belum melihat ada yang keluar di antara jamaah ini yang sudah berbuat dosa 40 tahun lamanya tadi. Maka Allah menjawab, aku turunkan hujan karena orang yang berbuat dosa itu sudah aku ampuni. Siapa orangnya ya Allah? Maka Allah menjawab, aku tidak akan membeberkan seorang yang aibnya sudah aku tutupi. Subhanallah, begitulah Orang ahli tobat 40 tahun berbuat maksiat, 40 tahun berbuat dosa, hari-harinya, tahun demi tahunnya dosa, dosa, dosa, dosa. Sekali tobat diterima oleh Allah. Sekali tobat langsung diampuni dosanya dan dikabulkan doanya. Betapa maha rahman rahimnya Allah. Kembali kepada doa ini, inni tubtu ilaika, ya Allah sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Kalau selama ini kami kurang bersyukur, aku kurang syukur atas nikmatmu. Aku kurang syukur kepada kebaikan kedua orang tua. Aku kurang pandai untuk beribadah dengan amal yang kau ridhoi, juga kurang bisa mendidik anak. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Dan ditutup doa ini dengan kalimat wa inni minal muslimin dan ya Allah golongkan aku di antara orang-orang yang berserah diri. Itulah golongan orang muslimin. Orang Islam adalah orang yang berserah diri, berpasrah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Maaf, pasrah serah diri bukan berarti kita tidak ikhtiar. Dek, Kenapa enggak menghafal? Ini kan sedang ujian. Eh, Ustaz. Ustaz itu tidak tawakal. Tawakal dong. Tidak usah belajar. Kalau Allah menakdirkan nilai saya bagus, saya pasti bagus. Harus tawakal dengan bulan. Betul kata-katanya, tetapi tidak tepat perilakunya. Karena seorang yang berserah diri adalah dia yang sudah berupaya. Kita mendidik anak semampu kita karena kita terbatas kemampuan kita. Maaf bapak-bapak punya anak pak. Kita sekolahkan. Kita nggak tahu apa yang dilakukan di sekolah. Pulang sekolah apa yang dilakukan saat pulang sekolah. Kemana dia pergi. Kita nggak bisa ngawasi. Maka yang paling tepat adalah kita pasrahkan kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Saya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, segini-gininya kami orang tua bisa mendidik. Engkau yang bisa membolak-balikan hatinya. Kami gak bisa apa-apa ya Rob. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Begitu. Karena kita gak bisa apa-apa. Sekali lagi juga tidak ada jaminan. Walaupun kita orang soleh, anak kita jadi soleh. Tidak ada jaminan juga sebaliknya. Kalau kita orang jahat, anak kita juga jadi jahat. Allah yang mau membolak balikan. Maka pasrah serahkan urusan kita kepada Allah. Termasuk amal-amal kita. Demikianlah hadirin sekalian, semoga pulang dari sini doa ini kita bisa baca, doa ini kita hafalkan. Kalau untuk bersama boleh diganti domirnya dengan nah ya. Kalau Robbi auzi'ni itu untuk diri, ya Allah tambahkan kepadaku. Untuk bersama boleh dengan domirnya nah kata gantinya. Robbana auzi'na an ashkuro nikmatakallati an amta alaina wa ala walidaina boleh dengannya untuk bersama-sama untuk sendiri dengan ni atau dengan domirnya aku Robbi auzikni an ashkuro begitu ya demikianlah kita akan tutup dengan doa dan muasabah bersama-sama tapi supaya hafal kita baca sama-sama ya ikuti saya ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه Wa li fi في inni إني ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah sebelum kita muasabah dan doa kepada tim wakaf silahkan nah nanti dulu tim wakaf nah ini yang berdiri tim wakaf Bapak Ibu siap berwakaf terus tidak ada suaranya. Siap berwakaf? Yakin bahwa wakaf itu pengundang rizki kita selanjutnya? Yakin dilipat gandakan? Nah, sekarang punya hajat saat ini ingin sesuatu diminta kepada Allah? banyak ya insya Allah mungkin ada yang ingin beli rumah ingin beli mobil ingin punya jodoh ingin dimudahkan urusan, sedang ingin dilunaskan hutang, mau wakaf inilah insya Allah akan membayar. Siap semua? Ya, pegang dompetnya masing-masing, rogoh dompetnya. Sudah dipegang? Oke, saya tanya. Panen dulu, nanam dulu biasanya. Panen dulu, nanam dulu. Nanam dulu. Kalau ingin panen harus nanam. Bisakah kita panen tanpa nanam? Tidak bisa kecuali tanaman orang lain. Gitu ya. Kalau ingin kita panen kita harus nanam. Kalau ingin panennya banyak, nanamnya banyak sedikit. Banyak. Nah, karena ingin panen banyak, maka nanamnya harus banyak. Setelah dirogoh dompetnya, lihat uang yang paling besar. Kalau ada seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, mana yang paling besar? Itu yang dipegang. Ada lima ratus, ada lima ribu, ada lima puluh ribu. Mana yang dipegang? Lima puluh ribu <laughs> ya bukan yang lima ratus rupiah. Silakan pegang dan niatkan pada saat berwakaf ini, ya Allah, buktikan kebesaranmu, kami ingin janjimu. Jadikan wakaf ini menjadi pahala yang mengalir buat kami sepanjang zaman dan menjadikan dibudakan urusan kami. Sebutkan apa permintaannya. Siapa, Bu? Bu siap, Bu? Alhamdulillah. Sudah dirogoh semua? Aduh, masalahnya cuma satu-satunya. Ya nggak apa-apalah minta kembalian nanti ke panitia ya buat ongkos pulang.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 أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin sekalian Marilah di penghujung pertemuan ini kita mengenang betapa Allah sangat sayang kepada kita. Dialah Allah yang telah mengurus diri kita, yang mencukupi rizki kita, yang telah menghidupkan dan mengurus diri-diri kita. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada bertepi, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga kasih sayangnya mengalir dalam tubuh kita karunianya terasa dalam diri kita perlindungannya terasa dalam hidup kita kitalah yang sering lupa dan lalai kepadanya ibadah kita lakukan hanya waktu sisa berbuat kebaikan masih berat beramal soleh kita masih terasa terpaksa. Bahkan kadang kita meninggalkan perintahnya. Padahal Allah tidak pernah terpaksa mengurus diri kita. Allah tidak pernah lupa mencukupi rezeki kita. Allah tidak pernah luput memenuhi nikmat-nikmat buat kita. Dialah Allah yang membuat kita bisa melihat, memberi kita mata. Sehingga kita bisa melihat alam ini. Kita bisa membedakan mana teman saudara kita. Kita bisa melihat apa yang ada di samping kanan, kiri, dan depan kita. Ada saudara-saudara kita yang berat untuk melihat pun. Bahkan ada saudara-saudara kita yang gelap, tidak terlihat dunia ini di hadapannya. Kita bersyukur masih diberi mata oleh Allah untuk bisa melihat. Padahal kita tahu mata ini lebih sering kita gunakan untuk bermaksiat. Sering jelalatan melihat yang tidak boleh kita lihat. Sedikit sekali mata ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Atau kita basahi dengan air mata taubat karena ingat dosa-dosa kita. Duh, bagi Allah sangat mudah membuat mata kita buta dan kita tidak bisa melihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, sahabat sahabatku, dialah Allah yang memberi kepada kita lisan hingga kita bisa berkata-kata. Lisan ini pun jarang kita jaga, Padahal ada saudara-saudara kita yang untuk bicara pun begitu berat. Bahkan ada yang bisu sejak lahir tidak bisa bicara. Kita diberi lisan hingga kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang lain. Lisan ini pun jarang kita jaga. Sedikit kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Atau kita basahi dengan tasbih-tasbih mengagungkan memuji asma Allah. Lebih sering dari lisan ini keluar kata-kata dusta, menggunjing, atau bahkan pernah dipakai membentak kepada kedua orang tua kita dulu. Bagi Allah pun sangat mudah. Kalau dia mau, kita bisa bisu, tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Mari kita istighfar Andai selama ini kita kurang syukur dengan nikmat Allah ini Kita lebih banyak melupakan Allah daripada ingat Kita lebih banyak kufur daripada syukur atas nikmatnya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullah أستغفر الله العظيم Marilah di penghujung pertemuan ini kita juga mengenang jasa baik orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Terutama jasa kedua orang tua kita. Kita jadi orang sukses. Kita bisa menikmati hidup seperti ini. karena jasa dari kedua orang tua kita. Sahabat-sahabatku, mari kita hadirkan wajah orang tua kita saat ini. Baik yang orang tuanya masih ada maupun yang telah tiada. Mari hadirkan wajah Bapak kita saat ini. Tatap wajahnya semakin dalam. Terus semakin dalam. Sebut namanya dengan indah dalam hati kita. Nama Bapak kita Itulah orang yang selama ini berjasa dalam hidup kita. Ketika kita sekolah dahulu, bapaklah yang memeras keringat, membanting tulang, mencari rezeki agar kita bisa sekolah. Kalau dalam keadaan kekurangan, bapak pinjam kanan kiri, ngutang sana sini. Asalkan kita anaknya bisa sekolah, bisa menuntut ilmu. Walaupun dia lupakan Capek pun dia abaikan. Asalkan kita anaknya bisa sekolah. Sungguh kebaikan Bapak kita tidak akan terbalas sampai kapanpun. Mari kita hadirkan wajah ibu kita saat ini. Tatap wajahnya dalam pejaman mata kita ini. Dalam pejaman mata kita lihat wajah ibu kita Terus tatap semakin dalam. Terus semakin dalam. Sebut namanya dengan indah dalam hati kita. Panggil namanya dalam hati kita dengan indah. Dialah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Sembilan bulan lamanya hamil mengandung kita dengan berat bertambah berat. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. حملته أمه وهنا على وهن وفصال Sembilan bulan ibu susah payah mengandung kita Kepalanya pusing, perutnya mual setiap hari muntah-muntah Kemanapun pergi bayi yang ada dalam perutnya dia bawa Setiap malam susah Berbaring salah terlentang susah Karena harus terbangun oleh usikan bayi dalam perut Saat sembilan bulan sudah usia kehamilannya Lahir kita ke dunia Ibu melahirkan kita dengan susah payah Meregang nyawa Sudut antara hidup dan mati Bersimbah keringat Itulah kebaikan yang tidak akan bisa kita balas sampai kapanpun. Ketika bayi air susunya kita minum, tubuhnya kita kencingi. Malam-malamnya kita bangunkan untuk mengganti pakaian kita. Tapi ibu dengan ikhlas mengurus kita. Dengan satu harapan agar anaknya kelak jadi anak yang berguna. Berbahagialah bagi orang tua yang masih hidup Ada kesempatan kita berbuat baik Yang orang tua sudah wafat dan belum sempat berminta maaf Belum sempat berbuat kebaikan Doalah Karena doa akan menjadi jalan sampainya doa Sampainya kebaikan kita kepada orang tua kita Amal yang tidak akan terputus adalah waladun salihun yad'u anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amin Allahumma gfir lil muminin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat gfir lana اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما Wali صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Ya Hayu Ya Qayyum rahmatika nastagis Ya Hayu Ya Qayyum rahmatika nastagis Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah Ya Rabbana Ampuni segala dosa kami Sebesar apapun dosa yang kami lakukan Hapuskan segala kesalahan kami sebanyak apapun kesalahan yang kami kerjakan Tutup segala aib-aib kami ya Allah Ya Rabbana Golongkan kami menjadi orang-orang yang ahli syukur ya Allah Syukur atas segala nikmat yang telah engkau berikan Jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas segala nikmatmu Juga melalui jalan kedua orang tua kami Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang kufur atas segala karuniamu Pilih kami menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepadamu ya Allah Ya Rabbana Soleh-solehakan anak keturunanku ya Allah Jadikan anak-anak kami anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya Dulu ketika anak-anak kami kecil Kami yang memandikannya ya Rob Jadikan kelak ketika kami wafat orang-orang sebagai orang tua anak-anak kami mau memandikan kami saat kami wafat nanti. Dulu ketika anak kami bayi, kami pakaian pakaiannya kami pakaikan kepadanya. Jadi karena anak-anak kami kelak ketika kami wafat mereka yang memakaikan kain kafan kepada jasad kami. Ya Rob. Ketika anak-anak kami sakit, kamilah yang berkorban menunggunya. Jikalau usia kami sudah senja dan kami sakit Jadikan anak kami menjadi anak-anak yang rela mengurus kami saat kami sakit nanti. Ya Rob, titipkan kepada kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Pelihara anak dan keturunan kami dari segala fitnah zaman ini. Jauhkan dari segala keburukan ya Allah. Ya Rabbana, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah. Jadikan kami orang yang ahli ibadah. Tanamkan kepada kami jiwa yang istiqomah. Pilih kami menjadi hambamu yang istiqomah ya Allah Jauhkan kami dari segala bala dan musibah Jadikan doa-doa kami doa yang kau ijabah Ya Rob kabulkan doa kami malam ini Hadirin silakan untuk berdoa Allah maha mendengar kita memiliki hajat kebutuhan berbeda kepada Allah. Mintalah. Allah maha mendengar dan maha memberi terhadap segala permintaan kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa وتب علينا innaka أنت التواب rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين